Di antaranya bab yang sekarang ini kita baca terkait penetapan dari Imam Bukhari bahwasanya Allah memiliki sifat kalam, sifat qaul. Dan yang semisalnya yang telah kita lewati dari penjelasan yang sangat mudah dipahami dari kalamnya Syekh bin Bas rahimahullah taala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala lis barakam sab'ala wa sab'a wa tis'in 7497. Hattasana Zuhairu bin Harb. Hattasana bin Fudail. An Umarata an Abi Zur'atah. An Abi anhu. Faqala Faqala yani siapa? Fa'ilnya Abu Hurairah. Faqala hadhi khatijatu ini atatka bi'ina'in fihi ta'amun. Berkata Abu Hurairah anhu, ini Khadijah. Datang kepada engkau membawa ina ina apa namanya? Bejana. Fihi ta'amun. Di dalamnya ada makanan Au ina'in fihi syarabun atau dalam sebagian lapat riwayatnya adalah ina bejana di dalamnya ada minuman. Fa'akriha min rabbiyas salama. Fakriha min rabbiyas salama. Maka bacakanlah kepada Khadijah atau sampaikanlah dari Rabbnya, dari Rabbnya Khadijah, Assalam. yakni Assalam datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyirha bi baitin min qasabin la sahaba fihi wa nasabah. Dan berikanlah kabar kepada Khadijah kabar gembira untuk dia. Apa itu berupa rumah di surga maksudnya. Min kosok Tadi telah jelaskan. Min lu'lu. Apa lu'lu itu? Permata. La sohoba, la sohoba fiha. Tidak ada suara yang menyakitkan dan mengganggu. Di dalamnya dan tidak ada kecapean sama sekali. Fi ini dalam rumah tersebut yang ada dalam surga untuk Khadijah. Ratal anha. Lihat nomor tiga. Warawahu muslimun. Dan juga hadis ini riwayatnya Imam Muslim. Berarti sun yang dikatakan sun muttafaqun alaihi. Qala Sayyid bin Bas rahimahullah taala, hadza syahid. Qawluhu akriha min rabbiya salamah. Mafhum? Akriha min rabbiha salama. Namirha ini maf'ul yang pertama, salam maf'ul yang kedua. Kedua. Bacakan kepada Khadijah bahwasanya ada salam dari Robnya. Salam adalah termasuk kaul Mafhum? Salam termasuk per, perkataan. Maka dari hadis ini Allah memiliki sifat kalam. Kalamnya berupa apa? Salam. Allah subhanahu wa ta'ala yatakallamu. Dan dalil ini juga dibawakan oleh alul ilm. Sebagian mereka menegaskan bahwasanya bahasanya alul surga adalah bahasa Arab. Bahasa yang dipakai oleh penduduk surga adalah bahasa Arab. Nah, ini sebagian alulim istidlal dengan hadis-hadis seperti ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yatakallamu berbicara. Wa anna udan bahwasanya Allah yusallimu ala man subhanahu wa taala atas siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maha suci Allah dan maha tinggi. ولهذا جاء Jibra'il alaihissalam السلام يحمل من الله السلام Khadijah. dan dikarenakan inilah datanglah Jibril, Jibra'il alaihissalam membawa dari Allah salam untuk Khadijah radhiyallahu anha. Faedahnya dari hadis ini adalah hadza fadlun kabirun li Khadijah radhiyallahu anha. Ini keutamaan yang besar untuk beliau Radhiyallahu anha ini Khadijah. Anallah amara Jibril ayyuballighaha minhu salam. Maksudnya Allah memerintah Jibril supaya menyampaikan kepada kepadanya kepada Khadijah. Apa yang disampaikan dari Allah? Berupa assalam. Wa yubashshirha bil jannah dan supaya Jibril memberi berita gembira kepada Khadijah berupa surga. Bibaitin fil jannah berupa rumah yang ada di dalam surga min kosop Rumah tadi yang dibangun dari permata. Dalam rumah tersebut nggak ada suara sohob, suara yang menyakitkan, nggak ada nasab, nggak ada keluhan yang mencapekkan. Keluhan rasa capek nggak ada. Lah nasab. Nasab itu capek. Lelah, nggak ada. Kalau ulama berkata alul ilm al kasabu yakni menelulu yakni dibuat dari permata. Wala sibis sahabun wala nasabun yakni laisa tak ta'bun. Wala siyahun siyah itu suara. Soha yasihu siyahan. Tidak ada dalamnya kecapean dalam rumah tersebut. Enggak ada sia, enggak ada suara yang yu'zi. Perhatikan takyid di sini. Tadi kan dikatakan wala nasaba, la nafilul jinsi. Enggak ada sokop la nafilul jinsi. Apa enggak ada suara sama sekali? Ada. Tapi enggak ada suara yang ada suara yang menyakitkan. Tentunya dalam surga ada suara. Tapi penafian yang dipakai lawan nafi lil jinsi ini bukan kemudian menafikan suara secara mutlak tanpa terkecuali. Tapi ada suara yang lain, suara-suara banyak tapi suara yang tidak menyakitkan. Kenapa itu? Kenapa? Karena buktinya di surga ada kemauan, ada keinginan, ada kalam. Ya kan? Kalau nggak ada suara sama sekali, gimana? Maksudnya nggak ada suara yang tadi suara mausufun bi anau fihi al idza nggak ada, nggak ada ada dalam suara tersebut, nggak ada perkara yang mengganggu berupa suara nggak ada. Maka dikatakan wala siyahun yu'dhi. Nggak ada teriakan yang menyakitkan. Ini yang perlu dipahami, ya, harus kita memahami sesuai dengan Hadis-hadis yang lain, nas-nas yang lain, bukan kemudian penafian satu wala sokhaba fihi, nggak ada teriakan sama sekali. nggak ada suara sama sekali, ada, tapi yang ternafikan yang tertiadakan ini adalah suara yang mengganggu. Teriakan yang mengganggu itu yang tertiadakan dalam hadis ini yang dimaksud. Kenapa? Karena banyak juga dalil yang di situ menetapkan bahwasanya penghuni surga punya kalam, punya suara. Ya kan? Bahkan suara seluruhnya suara yang menyenangkan. Yang terjadi kan suara yang menyakitkan. Maka kehidupan di dunia ini seenak apapun, apapun seorang hidup di dunia akan terganggu dengan banyak gangguan diantaranya suara-suara yang menyakitkan. Itu bersama ahlu sunnah seenak apapun bersama mereka tetap juga terganggu dengan gangguan-gangguan yang ada. Khususnya di zaman yang penuh dengan banyak suara yang keji suara dosa, suara syirik, suara kubur, maksiat dan yang lainnya. Ada di surga, suara tadi tadi dikatakan nggak ada suara yang menyakitkan. Falaysa fihi sahabun minal kalam al Tidak ada dalam rumah tersebut untuk khotijah suara dari atau berupa kalam yang menyakitkan, yang mengganggu. Yang merintang ini nggak ada. Wala nasabun mimma yuta ibu. Enggak ada nasab kecapean dari apa-apa yang mencapaikan enggak ada. Bal wa min anwa'il na'im, bahkan seluruhnya dari macam-macam nikmat. Apakah untuk Khadijah sendiri? Bahkan semua penghuni surga penuh dengan macam-macam nikmat. Maka ujian di dunia ini mudah-mudahan aja kita bisa lolos dari perkara-perkara yang menggiurkan dari perkara nikmat dunia. Nikmat dunia ini dibanding dengan nikmat surga nggak ada seberapanya, nggak ada maknanya. Inilah semacam hadis yang mungkin sebagai apa sebagai perkara yang menghibur hati kita. Banyak perkara yang menjadikan nanti akan diganti oleh Allah kebaikan, mudah-mudahan saja. Wa mahu ma huwa na'imun. Ma fihi dalam rumah tersebut dalam surga ma huwa na'imun yang perkara itu perkara penuh nikmat. Kulluhu na'imun, seluruhnya nikmat. Seluruhnya menyenangkan. Fahada yadul ala fadliha. Ini juga sebagai bukti yang menunjukkan atas keutamaan ha siapa? Khadijah. Dan juga ia dulu adalah bahwasanya syah, ala syahada, yakni bahwasanya Khadijah termasuk mashud laha bil jannah mendapatkan perseksian rekomendasi. Dia termasuk ahlul jannah. Artinya kita di dunia ini meyakini bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha ahlu surga secara datnya, secara ainnya, secara takyin. Jadi secara nasnya kita bisa menentukan dengan pasti bahwasanya Khadijah dengan secara pasti beliau ahlu jannah. Wa ana minal maksud lahum bil jannah ta'ala anha bahwasanya beliau termasuk orang-orang yang dapat syahada persaksian dengan dia sebagai penduduk surga. Termasuk antara mereka sebagai penduduk surga adalah Khadijah radhiyallahu anha. Ya kan? Dan secara umum dari semua istrinya Nabi termasuk penghuni sur surga tanpa terkecuali. Wa ada min al-wujuh. Yani hadis yang terkait dengan keutamaan Khadijah ini termasuk segi. Wujuh termasuk segi-segi. Allati fadalat biha tu ala Aisyah. Di mana bahwasanya Khadijah memiliki keutamaan, kelebihan atas Aisyah. Wa ala baqiyatil azwa dan di atas kelebihan keutamaan atas seluruh azwat istri-istri radhiyallahu anha istrinya Rasulullah radhiyallahu an hanunat jami'an. Ya kan? Taib. Dan beliau termasuk memiliki kesempurnaan. Di antara banyak wanita yang punya kesempurnaan, ya kan? Di antaranya adalah Khadijah radhiyallahu anha. As-soal pertanyaan berarti kan ma rafa'u Abu Di sini Abu ah, Hurairah tidak merafakkan artinya tidak mengangkat dari sampai Rasul. Itu makna ma rafa'ahu. Hu kembali kepada apa? Hadis. Tidak mengangkatnya, tidak mengangkatnya sampai Rasul, tapi dimaukufkan pada kalamnya beliau sendiri. Ini pertanyaannya. Bagaimana taujinya? Bagaimana pengarahan kalimat ini? Kok tidak marfu? Jawabannya saya bin Bas, ada marfu'un fir riwayatil ukhra. Dalam hadis ini ada riwayat yang marfu dalam riwayat-riwayat yang lain wala yaqulu Abu Hurairah ta'ala anhu min apa? Kaisihi min kisihi. Kis, kis apa? Pahamnya. Jadi bukanlah dikatakanlah oleh Abu Hurairah dari pahamnya sendiri dan dari rokyunya. Bukan min kisihi, bukan dari pendapatnya sendiri. Fawalahu hukum raf'i. Nah, lafadznya mauquf, hukumnya marfu. Nah, lafadznya mauquf. Kenapa dikata mauquf? Karena ucapannya Abu Hurairah. Tapi hukumnya marfu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang dikatakan marfu'u hukman maukufu lafdan gitu. Maukuf lafdan malafatnya maukuf dan hukumnya marfu. Tapi pertanyaan dari saya, pertanyaan menasih. Mada kala Syarif? as yang dengar di sini adalah Ibnu Hajar. As-Syari yakni Sahibul Fath. Sahibul al Bari. Ibnu Hajar dikatakan mada kala Syarif? Kata Syekh Bas, apa yang dikatakan oleh yang mansara hadis ini? Ya, ini maksudnya Ibnu Hajar. Jawaban dari sebagian muridnya, qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fathhi. Menjelab Salis Asar, jilid ke-13, halaman 469. Qaulu ana birra ta'ala anhu faqala hadhi khatijatu kada awradahuna mukhtasaran. Begini Auradahu huna. Siapa fa'ilnya? Auradahu. Hmm? Siapa fa'ilnya auradahu sini? Hmm? Hmm? Siapa? Ibnu Hajar. auradahu huna mukhtasaran. Wal qailu Jibril kama takut bi bibabit tasbiti khatijah Ditetapkan Imam Bukhari bentuknya muhtasor ringkas. Sedangkan yang berkata di sini adalah Jibril. Sebagaimana telah lalu dalam bab tazwid sikhati jata bi awakhiril manakib. Dalam bab tazwid Khadijah. Pernikahannya Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitabul manakib. Ya kan? Antum sering mendengarkan acara manakipan? Hah? Enggak, enggak. Di Jawa itu acara manakipan. Al-Fatihah. La hadratil Mustafa Al-Fatihah. La hadratil Mustafa Al-Fatihah itu namanya manakip. Nanti disebutkan dalam manakip itu beberapa keutamaan orang-orang yang disebutkan yang di sebut di situ. Itu namanya manakip. Manakib sama dari kata mangkobah. Keutamaan, kemuliaan. Nah, keutamaan Imam Syafi'i dulu gini gini gini gini gini gini Al-Fatihah. Dulu salah seribu sekali satu malam seribu rakaat. Kalau tahun sebulan bulan Al-Fatihah. Itu namanya manakib. Beberapa keutamaan yang dimiliki oleh pulan-pulan tertentu itu kemudian disebut-sebut, kemudian dikirimi Al-Fatihah untuk beliaunya. Itu acara manakiban. Ya. Acara muhdas, acara bid'ah. Ya. Memang mereka para ulama punya manakib, punya mangkoba, Punya beberapa kemuliaan. Tapi kemudian disebut-sebut dalam satu majelis kemudian dikirim Al-Fatihah ini moh moh dasbit adalah din. Dan itulah ada di negeri kita. Dari jengkal ke jengkal tanah banyak dikerumuni oleh orang-orang seperti itu kecuali sebagian tanah yang selamat dari Allah Taala. Yang selamat dari acara ehdas dalam perkara ini. Artinya al-manakib juga kita pelajari. Kita juga mempelajari manakiban, tapi Ya. Sesuai dengan apa yang telah tertera yang tertera dalam kitabnya Alul Ilm diantaranya kitabnya alimam Bukhari dalam Sahih Bukhari ini. Paham? Jangan kemudian kita nggak suka manakib. Siapa bilang nggak suka manakib? Kita mengetahui mempelajari tentang beberapa mangkoba yang dimiliki oleh alul ilm, oleh para ambia, oleh para sahabat, oleh para tabiin, tabiut tabiin sampai seluruh alim seluruhnya om, Maka itu jangan kemudian kita nggak suka manakib. Suka, tapi bukan sebagaimana manakiban muhdasah. Demikian sholawat, Kita juga sholawatan, Tapi bukan cara yang muhdas. Sama saja kita juga berpolitik. Politik yang syar'i seperti taklim ini masuk politik. Termasuk siasatnya para nabi dan antaranya adalah taklim. Mengajari manusia. Syaratnya Allah. Menjauhkan manusia dari apa yang Allah larang termasuk siasa syariah. Mafhum? Meninggalkan terdekatnya Allah termasuk politik. Nah, tapi yang syar, yang syar'i mengajari manusia tauhid termasuk siasa yang syariah. Perhatikan itu. Jadi dalam bab tazwid Khadijah fi al-akhir manaqib Artinya kita belum manakib dalam Sahih Bukhari ada. Tapi bukan manakib yang tadi telah kita ceritakan manakib yang muhtasa. An Qutaibah bin Sa'id an Muhammad bin Fudail bi hadha sanad an Nabi radhiyallahu anhu annahu qala Ata Jibrilu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dalam sanad yang lain marfu' Jibril berkata, datang Jibril salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Jibril salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah. Berkata Jibril, "Wahai Rasulullah, hadi Khadijah ila akhirih." Wa bi hadha yadhuru anna tajmal kirmani bi anna hadzal haditsa mauqufun gauru marfu'in mardudun. Nah, dengan rincian yang telah disebutkan di sini oleh beliau Imam Ibnu Hajar al Taala, nampak jelas bahwasanya kepastian yang dipastikan oleh Kirmani rahimahullah taala Bahwasanya ada ini adalah hadis yang mauquf. Berhenti semua pada seorang sahabi yang Abu Hurairah tidak marfu. Kepastian tadi dikatakan kepastian yang tertolak mardut. <clears throat> Intah. Habis. Kalam yang dinukilkan oleh seorang talib di sini dari kalamnya Ibnu Hajar rahimahullah taala. Maka perhatikan, Syekh bertanya kepada muridnya, "Mada qala Nah, beliau punya pengetahuan. Bahwasanya di sana ada komentarnya siapa? Ibnu Hajar terhadap sebagian alur ilm yang mengatakan bahwasanya hadis sini ada yang mau tok. Maknanya telah dilewati oleh saya bin Bas bahwasanya di sana sebagian adalah sebagian alur ilm yang mengatakan hadis sini adalah hadis yang mauquf tok. Apa mauquf? Cuma berarti pada seorang sahabi saja. Padahal ada riwayat yang lain bahwasanya di sini marfu sampai Rasulullah sallallahu maka dikatakan di situ wal hujjat hujjat apa man alima hujjatun ala man la ya alam. Siapa yang mengetahui sebagai hujjah atas orang yang tidak mengetahui. Nah, maka itu kepastian yang dipastikan oleh Al-Kirmani bahwasanya hadis cuma mauquf tertolak dengan penjelasan yang telah kita lewati. Maka benarlah ucapannya alul ilm bahwasanya la hijrata ba'dal fatah. Artinya saya Bukhari yang telah disarang berupa Fathul Bari ini sudah mencukupi mentok sudah nggak ada yang mampu lagi yang punya kemampuan di atas apa yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar terhadap Sahih Bukhari. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya yakni Syekh bertanya, "Takallama ala min qasabit abil aini?" Takalama siapa di sini maksudnya? Apakah Ibnu Hajar berbicara tentang lafat min qasabin yang tertera dalam hadis? Wabashirha bibaitin min qasabin. Ataukah al ini berbicara? Nah, maksudnya gitu. Abil aini lama. Apakah ala ini berbicara? Sebagaimana juga yang lain mungkin berbicara? Ini pertanyaannya. lama ala min qasabin abil ini. Artinya apakah Ibnu Hajar berbicara menjelaskan tentang bahwa sirha bi baitin min qasabin ataukah al ini juga berbicara? Jawabannya perhatikan, talib seorang talib di menjelaskan qala al imam al aini fi umdatil qari. Jadi kitabnya al ini namanya apa? Umdatul Qari. Jilid ke-25. Juz ke-25. Bukan jilid, juz ke-25 halaman 160. Qauluhu min qasabin qala al-Kirmani yuridu bi qasabat dur al-mujawwab. Dur. Dur. Bukan kamu, dur. Jamaknya durar. Ya kan? berarti kan Berkata Imam ini makna qasab tadi Al-Kirmani mengatakan bahwasanya yang dengan dengannya adalah qasabud dur Kau sahabat turnya apa? Al-mujawab. Apa yang mujawab? Yang berongga. Hmm. Apa tadi? Tur? Permata yang berongga. Itu rumah yang dicalonkan untuk Khadijah radhiyallahu anha. Wakila istilahul jawariyin ayakulu kosobun menatur, wa kosobun menal jauhar. Nah, kila ini adalah dikatakan menurut kil berarti lemah. Jadi kalau ada kil berarti jari ini bahasa Jawa. Menunjukkan bahwasanya nukilan ini lemah. Penetapan yang dibawakan ini adalah tidak sebagaimana penetapan yang pertama bahwasanya Permata yang berongga itu tidak pakai sigok katanya. Tapi kalau dikatakan kosop ini berupa permata dan dari jawar ini termasuk dikatakan kil, berarti di situ termasuk penukilan yang tidak diakuratkan. Wa qala al-Harawi arada bi kasrin min zamrat min zamratatin mujawwafatin aw min lu'lu'atin mujawwafatin. Qasr itu istana. Qasr istana. Arawi mengatakan, yakni bait di surga tadi untuk Khadijah adalah istana untuk beliau dibikin dari ya semacam semacam semacam in intan permata dan yang semisalnya yang berunggah. Nah itu. Qauluhu la sahaba fihi ay la siyaha wa la jalabata. Enggak ada suara yang tadi mengerikan dan menyakitkan di dalam rumah tersebut. wa la nasaba ay la ta'ba. Enggak ada kecapean, enggak ada kelelahan. Wa qala Dawudi yakni la iwajah. Iwaj enggak ada kebengkokan. Hmm? ada kecacatan, Iwat itu nggak ada cacat, nggak ada kekurangan, semuanya lengkap, semuanya sempurna rumah tadi yang diperuntukkan oleh untuk Khadijah radhiyallahu anha. Perhatikan. Wa qala Imam Al-Khastalani rahimahullah Surat Salis Safha mi'atin wa khamsa wa sab'in qawlu min qasab min lu'lu'atin kama fil jam al-kabir li makanal apa? Fakroh. Inta kalamu rahmatullah alaihi negasnya alulim menegaskan rumah yang diperuntukkan untuk Khadijah sebagai busur bagi beliau rahmatullah anha adalah dibikin dari bahan yang paling mulia, paling bagus, paling istimewa, paling termahal. Ini berupa apa? Kintan dan per permata. Syahid dari hadis tadi adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala berupa salam. Dan salam adalah termasuk kalam. Inilah penetapan Imam Bukhari. Dan dengan hadis ini Allah memiliki sifat kalam. Ya kan? Kita juga memiliki sifat kalam. Tapi kalam kita tidak sama dengan kalamnya Allah taala. Ya kan? Cuma sama namanya saja. Adapun keifiannya, adapun kemuliaannya sungguh jauh ber, berbeda. Baik. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Mu'adz bin Asad. Akhbarana Abdullah, akhbarana Ma'mar an Himan Hammam bin Munabbih. Ana bi Ratala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala qala Allahu. Ah, ini tengok. Qalallahu berarti Allah yang ber, berkata. Adatul ibadi as-solihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala kolbin ala qalbi basarin. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis ini dengan diskusi, kutsi. Adat tuku sediakan. Hmm. Adat tuku sediakan. Kusiapkan Ya kan? Kalau orang Jawa bilang aku kusiapkan adalah kusediakan. Kalau orang Sumatera aku siapkan, sudah selesai. Hmm, sudah siap, sudah selesai. Ya kan? Ya, mari. <laughs> Siap makan, kita berangkat. Ya. Maksudnya selesai? Selesai makan. Kalau kita siap makan, baru permulaan mau ma makan. Nah, <laughs> mafum? Jadi, adat tukum sediakan, kau persiapkan untuk para hambaku yang soleh. Maksudnya apa? Di surga. Malah ainun ra'at wala udunun sangat. Apa yang enggak pernah dilihat oleh mata. Dan apa yang enggak pernah didengar oleh telinga. Wala khotor ala lebih basen. Dan enggak, apa yang enggak pernah terlintas pada hatinya manusia. Coba bayangkan. Enggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah terbesit dalam tidak pernah terdalam dalam hatinya seseorang. Disediakan untuk siapa? Untuk hamba-hamba Allah yang so, yang soleh. Maka untuk itu kita harus tahu tentang kategori soleh. Ya kan? Sifat-sifat orang yang soleh itu kayak apa? Harus kita tahu. Ya kan? Bukan kok yang nyanyikan. Ya kan? Kang Aran soleh. Nah, itu Bukan itu. Nah, dinyanyikan oleh mereka. Kang Aran soleh, bagus hati ini. Nah, ternyata apa? Nang kuburan. Ya kan? Ehdas, bid'ah, khurafat, maksiat semuanya digiring, dikemas, disebarkan. Nah, dikatakan apa? Kang Aran soleh. Nah itu. Nah. Jadi kita harus tahu tentang soleh. Soleh itu apa? Ya kan? Gak akan perkara itu jadi soleh. Kecuali yang mencocoki sunnahnya Rasulullah SAW. Ya kan? Dan gak akan soleh tadi diterima kecuali di atas hati yang murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Soleh secara zahir wudhu, kaifiannya tata caranya masyaallah di atas sunnah tapi ternyata apa? supaya dipuji oleh orang. Ya kan? Salat dalam zahir tapi mardud. Mahfum? Nah, tertolak. Maka kalau itu, kapan dikatakan amal soleh? Yang mencocoki sunnah. Kapan terima ketika amal soleh ketika di atas eh, ikhlas. Maka perlu di sana ditekankan oleh alul ilm. Syarat terimanya, syartu kabulil amal ada dua. Al ikhlas wal muta mutabaah. Jadi, kapan dikatakan soleh? Muta, mutaba'ah. Mencontoh. Mengekor. Siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi wa alaihi Wasallam. Ya. Gak ada kecuali mengekor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah ini. Dan yang lainnya. Maka itu perhatikan. Dari sinilah alul ilm benar-benar memerinci Ya kan? Suatu kaidah supaya amalan kita menjadi soleh dan mak makbul. Bukan kau kan aran soleh, kan soleh. Dawur antar saja. Taib. Asar, yakni fil jannah. Nah, tengok. Di sini kan enggak ada. ah ada tul ibadi solehin malah enun ra'at walau udunun sambil sami'at. Enggak ada kalimat surga. Maka penjelasannya yakni fil jannah kama fi riwayatil ukhra. Maksudnya adalah di surga. Adat tuli ibadi as Ini nggak ada kalimat surga. Ku sediakan, ku persiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh. Apa yang nggak pernah dilihat oleh mata, apa yang nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah terlihat dalam, nggak pernah terlihat dalam hatinya seorang manusia. Di mana? Nggak ada penyebutan. Di surga. Kenapa? Karena sebagaimana dalam riwayat yang lain, wa min kalamihi jalla wa ala. Tadi kalau Allahu tadi. A'dattu. Ada syahid. Yaqulullahu ku sediakan. Allahu yaj'aluna wa iyyakum minhum. Yani semoga Allah nah, Allahu yaj'aluna wa iyyakum minhum. Semoga Allah menjadikan kita dan kalian semuanya di antara mereka yang orang-orang soleh yang dapat apa? Dapat kau zaman yang nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah terbesit, terlintas dalam hatinya seorang pun. Nah, gampang. Ya kan? Gampang bagi orang yang diberikan oleh Allah kemudah, kemudahan. Sulit bagi orang yang diberikan oleh Allah kesulitan. Maka kita minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala minta taufik untuk menjadi orang-orang yang soleh. Nah, Taib. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Nah, taib. Ini doa dari beliau sebenarnya Allahul musta'an, Allahu musta'an Allah tempat untuk minta pertolongan. Allah untuk minta pertolongan menjadi kita orang-orang yang soleh. Maka perlu ikhtiar. Ya kan? Perlu capek. Perlu lelah. Meninggalkan untuk Dan yang semisalnya. Belajar niat yang baik, minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahid dari ataupun maksud dari hadis yang dibawakan Imam Bukhari di sini adalah penetapan bahwasanya Allah punya sifat kalam. Qala Allah, Allah berkata. Bisa dengan fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Semuanya adalah kaulnya Allah Subhanahu wa taala di atas kaifiah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tayyib insyaallah kita cukupkan dan di sini.